Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa bersuah kembali dalam kajian rutin kita Dalam kajian fikih, kajian kitab takrib Alhamdulillah dalam kajian kita pada hari Selasa yang lalu telah kita bahas mengenai rukunnya tayamum dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai sahibul jabirah atau dalam bahasa Indonesianya orang yang mempunyai luka dan tidak bisa memakai air bagaimana dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan ketika dia ingin wudhu atau ingin mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al allama al-qadhi Ahmad bin Hussein al-Asfihani al shafii rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alayha wa wa yatayammamu wa yusalli ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر yang artinya dan orang yang mempunyai jabirah yang mempunyai perban atau mempunyai jib yamsahu 'alaiha maka orang tersebut diwajibkan untuk mengusap jabiroh atau perban yang dia miliki ketika wudhu. Wayatayammam dan juga wajib untuk bertayamum. Wayusalli kemudian mengerjakan sholat. Wala i'adata alihi dan tidak wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan. In wadu'aha ala tuhrin jika dia meletakkan perban atau jabirah tadi dalam keadaan suci telah mempunyai wudu. Ini adalah ringkas arti daripada matan Abi Suja yang menjadi kajian kita kali ini. Selengkapnya untuk masalah ini bisa kita perinci sebagaimana berikut. Jika seperti yang telah kita pelajari dan telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya jika seseorang mempunyai sakit, jika seseorang dalam keadaan sakit dan dokter melarang dia untuk memakai air, maka dia boleh untuk bertayamum sebagai ganti daripada wudhu atau sebagai ganti daripada mandi. Dan disyaratkan seperti yang kita bahas dalam kajian kita yang lalu bahwasanya hendaknya dokter yang telah mengasihi kita atau yang telah melarang kita hal itu adalah dokter yang bisa dipercaya yang sikoh yang baler dan berakal serta dokternya adalah dokter muslim. Kalau tidak ada dokter maka dia bisa mengambil keputusan tersebut kalau memang dia sendiri bisa atau mempunyai pengalaman atau mempunyai tajribah, mempunyai pengalaman atau mempunyai ilmu kedokteran, maka dia bisa berpegang pada ilmu yang dia milikinya atau pengalaman yang telah dia peroleh. Sekarang jika seseorang mempunyai penyakit atau mempunyai luka di tangannya atau di bagian wudhu yang lain di muka atau di eh, telapak kaki mempunyai luka yang sangat parah Dokter mengatakan bahwasanya luka ini tidak boleh terkena air. Jika luka ini terkena air, maka lukanya akan tambah lama sembuhnya. Atau jika kalau pakai air, maka berakibat nanti kalau sembuh, luka yang ada di tangannya atau ada yang di mukanya akan menyebabkan gosong. Atau dokter mengatakan ini kalau bapak pakai air, maka dikhawatirkan akan ada sakit lain yang muncul atau akan tambah lama sembuhnya. Kalau dokter sudah memutuskan seperti itu, maka orang yang mempunyai luka tersebut boleh untuk e, bertayamum sebagai ganti dari wudhu. Bagaimana tayamumnya? Ini adalah yang akan kita terangkan. Yang pertama, jika luka yang ada di tangannya atau yang ada di mukanya atau ada di punggungnya kalau dia kena mandi jinabat misalnya kalau luka tersebut luka yang terbuka luka yang terbuka yang tidak ada penutupnya, baik itu perban atau plus atau barang yang lainnya, pokoknya luka terbuka. Kalau luka ini terbuka dan luka ini berada di anggota wudhu, baik itu di tangan atau di muka atau di telapak kaki, maka cara wudhu adalah sebagai berikut menurut madhabnya Imam Syafi'i menurut kaul yang muktamad. Kalau lukanya ada di tangan, maka yang dia lakukan sekarang adalah e, membasuh muka, wudhu, membasuh muka, niat, Kemudian membasuh tangan dia yang tidak sakit dalam membasuh tangan yang tidak sakit ini harus rata. Agar supaya rata dan bagian atau bagian e, sebelah kanan kirinya luka yang ada itu harus kena air juga. Maka dalam hal ini agar air tidak masuk ke dalam lukanya, maka dia bisa mengambil misalnya handuk atau kain, dia basahi dengan air, kemudian air tersebut diteteskan ke bagian yang dekat dengan lukanya. Kalau tangannya sudah dibasuh dengan air semuanya, baru sekarang dia tayamum. Tayamum ini adalah sebagai ganti daripada luka tersebut, karena luka tadi tidak kena air. Maka kalau sudah membasuh bagian yang tidak sakit, dari tangannya, maka dia sekarang ambil anduk yang bersih, yang kering, dia usap mukanya, dia bersihkan air yang ada habis wudhu, kemudian terus dia bertayamum. Nah ketika tayamum ini, luka yang terbuka tadi itu harus dilewati dengan debu juga, harus diusap dengan debu, kalau memang tidak berbahaya, maka harus dilewati, wajib juga harus diusap dengan debu sebagai ganti daripada air. Kalau sudah tayamum, kemudian dia meneruskan wudhunya. Tadi dia sudah membasuh mukanya, terus sudah membasuh tangannya yang terluka tadi, dan sudah membasuh, eh, sudah mengusap lukanya. Kemudian dia yang sekarang yang dia lakukan adalah meneruskan wudhunya, berarti dia harus mengusap kepala, setelah mengusap kepala, mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kedua telapak kaki. Ini adalah cara wudhu jika tangannya ada luka, lukanya terbuka, dan dokter mengatakan bahwasanya luka ini tidak boleh kena air. Jadi kapan dia harus tayamum? Dia harus tayamum jika dia telah membasuh anggota sebelumnya. Kalau sekarang misalnya lukanya itu ada di wajah, di pipi. Luka ini luka terbuka, tidak ada penutupnya. Dokter mengatakan luka ini tidak boleh kena air, kalau kena air, maka akan mengakibatkan sakitnya tambah parah atau mengakibatkan nanti kalau sembuh akan menjadi gosong misalnya maka dalam hal ini dia harus wudhu terlebih dahulu wudhunya bagaimana wudhunya adalah dengan membasuh muka yang sehat caranya agar air tidak kena e, luka tadi dia harus mengambil handuk dibasahi dengan air terus bagian yang bagian muka yang tidak sakit itu diusap dengan air yang ada di handuk itu Kemudian setelah itu baru dia tayamum sebagai ganti daripada luka yang ada di wajah tadi. Dan ketika tayamum ini luka tadi itu yang terbuka tadi itu harus diusap juga ketika tayamum. Wajib untuk diusap. Setelah mengusap setelah tayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangan, baru dia sekarang meneruskan wudhunya dengan membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dengan air, mengusap kedua telinga, kemudian dia membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Ini kalau lukanya berada di eh, muka. Kalau misalnya lukanya itu berada di dua tempat di anggota wudhu, misalnya pipinya terluka, juga telapak kakinya terluka. Maka dalam hal ini harus tayamum dua kali. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan e, membasuh muka yang sehat, yang tidak ada e, lukanya tadi. Kemudian dengan handuk juga yang dibasahi dengan air. Kemudian dia bertayamum. Setelah bertayamum baru dia mengusap e, tayamum dengan sempurna. Kemudian dia meneruskan wudhunya dengan mengusap kepala dengan air, kemudian mengusap kedua telinga dengan air, kemudian dia membasuh kakinya yang tidak sakit, bagian kaki yang tidak sakit, yang tidak ada lukanya wajib dibasuh dengan air. Kemudian untuk luka yang ada di kaki, dia wajib untuk tayamum sebagai ganti daripada luka yang tidak kena air. Ini adalah cara untuk tayamum dan wudhu jika orang mempunyai luka yang mana lukanya itu tidak bisa terkena air. Kalau orang tersebut e, misalnya punya luka di bagian tubuhnya terus dia kena jinabat misalnya, baik luka itu di anggota wudhu atau di tidak di anggota wudhu misalnya lukanya itu berada di punggung dan luka ini Kata dokter tidak boleh kena air. Maka caranya bagaimana kalau dia ingin mandi jinabat? Caranya adalah dia tayamum terlebih dahulu sebagai ganti daripada luka yang ada di punggungnya. Kemudian setelah itu dia mandi, membasuh sekujur badannya. Dan untuk Eh, bagian punggung yang dekat dengan luka itu ya kita mengambil handuk seperti yang saya katakan tadi yang sudah dibasahi dengan air kemudian kita usap bagian eh, anggota bagian punggung yang tidak ada lukanya dengan hati-hati jangan sampai airnya terkena luka tersebut. Ini adalah kalau dia mempunyai eh, luka di punggung misalnya dan dia ingin mandi untuk kena jinabah. Jadi kalau Uh, intinya kalau dia uh, dia mempunyai luka di bagian dan ingin wudhu dan lukanya ini di anggota wudhu maka untuk kapan dia tayamum dia tayamum ketika waktu membasuh bagian yang terluka tadi maka dia misalnya kalau lukanya di tangan maka dia tidak boleh tayamum terlebih dahulu kecuali sesudah membasuh muka dan Eh, membasuh muka ya. Untuk bagian tangannya boleh dia tayamum terlebih dahulu atau nanti setelah tayamum dia e, membasuhnya dengan air atau membasuh membasuh tangan yang sehat dengan air kemudian tayamum itu juga diperbolehkan. Ini adalah cara tayamum bagi orang yang mempunyai luka menurut madhabnya Imam Syafi'i. Baik. Itu tadi kalau lukanya luka terbuka. Lukanya luka terbuka tidak ada penutupnya. Jika luka tersebut ada penutupnya, dalam hal ini dalam istilah fikih dikatakan fahibul jabirah. Jika luka tersebut ada penutupnya, misalnya orang yang habis kecelakaan, terus tangannya patah, terus dikasih gip misalnya, eh, diperban misalnya, maka dalam hal ini bagaimana cara dia berwudu. Nah, cara dia berwudu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tangannya itu ada perbannya, maka cara wudunya adalah dia harus wudu terlebih dahulu membasuh muka. Setelah membasuh muka, ketika mau membasuh tangan yang terluka, dia boleh tayamum, tayamum terlebih dahulu, kemudian meneruskan wudunya dengan membasuh eh, bagian yang Eh, bagian yang sembuh dari tangannya dan ketika membasuh bagian yang sembuh dari tangannya dia harus kalau memang di sana ada perbannya di tangannya itu dia harus mengusap perban tersebut dengan air sedikit saja jangan banyak-banyak e, jadi perbannya tersebut diusap dengan dengan air kemudian dia meneruskan wudhunya dengan e, meng, mengusap sebagian kepala kemudian mengusap kedua telinga kemudian membasuh kedua telapak kaki itu kalau ada perbannya. Jadi kalau ada perbannya, maka ketika wudhu, itu dia harus mengusap perban tadi dengan air. Kalau lukanya terbuka, maka dia harus mengusap luka tersebut ketika tayamum. Kalau memang luka tersebut ada di tangan atau di wajah. Gitu. Misalnya kalau punggungnya itu ada perbannya, ada luka di punggungnya, ada perbannya, maka ketika dia Eh, ketika dia membasuh sekujur badannya dengan air, maka dia wajib untuk mengusap perban tadi dengan air, dengan hati-hati, jangan sampai tembus ke lukanya. Kemudian setelah itu dia bisa tayamum. Atau dia tayamum terlebih dahulu, kemudian membasuh badannya dengan air juga diperbolehkan. Ini adalah cara mandi atau cara tayamum menurut madhabnya Imam Syafi'i harus mengumpulkan antara tayamum dan wudhu atau tayamum dengan al-ghuslu. Dan ini adalah wajib menurut kaul yang mu mu'tamad. Nah. Wala i'adata alaihi in wada'aha ala tuhrin. Ya. Imam eh, Imam Baju Imam eh, Abi Sujak mengatakan sekarang apakah dia wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan ini kalau memang kalau memang orang tersebut lukanya luka terbuka maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya kalau sudah melakukan tayamum dan wudhu seperti yang saya terangkan tadi. Kalau memang lukanya terbuka. Tidak ada penutupnya. Tapi kalau lukanya itu ada penutupnya seperti perban dan yang lainnya, maka di sini ada sedikit eh, perincian, ada sedikit perincian. Kalau perban yang intinya, kalau memang perban itu adalah eh, tidak begitu eh, dibutuhkan, maksud saya kalau memang eh, luka yang ada di badannya itu bisa kena air, maka wajib kena air ya. Ala kuliah halin bagaimanapun juga, kalau dia punya luka dan dokter mengatakan luka ini kena air tidak apa-apa, maka dia wajib untuk mencopot perban yang ada di lukanya tersebut. Tapi kalau dokter mengatakan tidak boleh, tidak boleh kena air, makanya otomatis eh, perban tersebut harus dibiarkan, tidak boleh diambil kalau memang kalau diambil akan mengakibatkan berbahaya misalnya kalau mengakibatkan sakit lebih parah atau kalau mengakibatkan kematian misalnya atau mengakibatkan parah sakitnya atau tambah sembuhnya tambah lama maka tidak boleh untuk di diambil. Kalau misalnya eh, perban tadi besar daripada perban tadi itu sebesar luka. Kalau perban tadi sebesar luka, maka tidak wajib untuk mengkodoi sholat. Tidak wajib untuk mengkodok sholat. Kalau perban tadi itu lebih dari ukuran luka yang ada. Dan perban tadi melebihi dari yang dibutuhkan. Melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi perbannya itu semestinya cukup misalnya sedikit saja. Tapi perban di perban semuanya tangannya. Maka orang tersebut harus mengulangi sholatnya kalau sembuh. Jadi kalau perban tersebut lebih, lebarnya lebih dari yang dibutuhkan, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Kalau dia sembuh, sholat yang dia lakukan dengan tayamum, maksud saya, baik diletakkan dalam keadaan suci, perban tadi diletakkan dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau perban tadi itu diletakkan besarnya itu sebesar yang dibutuhkan, lebih dari luka, tapi lebihnya itu adalah dibutuhkan agar perban tersebut bisa nempel misalnya. Maka kalau perban tersebut diletakkan dalam keadaan suci, orang tersebut punya wudhu, maka orang tadi kalau telah melakukan tayamu, maka dia kalau sembuh tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Ya, tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Tapi kalau diletakkan, ketika meletakkan perban tadi itu adalah dalam keadaan orang tersebut tidak punya wudhu, maka orang tersebut kalau sembuh wajib untuk mengulangi sholatnya. Untuk mengulangi sholatnya. Dan kalau bisa dicopot lagi, maka wajib untuk dicopot. Seandainya tidak berbahaya untuk dicopot, maka wajib untuk dicopot agar dia wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu dengan suci, baru diletakkan perbannya. Itu. Jadi wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan. Itu kalau, bagaimana? Kalau memang perban yang ada itu lebarnya lebih dari yang dibutuhkan. Maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya kalau dia dalam keadaan sembuh. Kalau perban tersebut lebarnya adalah selebar luka, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Kalau perban tersebut lebarnya sesuai dengan yang dibutuhkan, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya kalau perban tersebut diletakkan dan dia punya wudhu. Dan wajib untuk dicopot kalau tidak berbahaya, tidak menimbulkan bahaya, untuk dia wudhu terlebih dahulu, kemudian baru diletakkan perban baru. Begitu juga wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan. Kalau memang perban tadi itu terletak di anggota tayamum. Kalau perbannya itu ada di tangannya, di anggota tayamum atau di mukanya, maka dia wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan dengan tayamum tadi. Jadi wajib untuk mengulangi sholatnya itu dalam tiga keadaan. Kapan? Ketika perban berada di tempat tayamum. Ketika perban berada di anggota tayamum, di muka atau di, ta, di tangan. Yang kedua, kalau perban tadi itu misalnya tidak di anggota tayamum, tapi perban tadi itu melebihi batas yang telah melebihi batas yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan cuma perban cuma sedikit tapi diperban semuanya seluruh badannya, maka wajib dia untuk mengulangi sholatnya. Untuk mengulangi sholatnya. Baik perban tersebut diletakkan dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas. Baik orang tersebut ketika perban tersebut diletakkan dalam keadaan punya wudhu atau tidak punya wudhu. Yang ketiga, kalau perban tadi itu sebatas yang dibutuhkan, tapi ketika meletakkannya dia tidak punya wudhu, maka orang tersebut harus mengulangi sholatnya kalau dia sembuh. Ini adalah yang muktamad menurut madhabnya Imam Syafi'i. Nah, di sana, jadi untuk memang dalam hal ini, dalam masalah cara wudhu dan tayamum orang yang mempunyai luka untuk madhab syafi'i ini memang agak ruwet, agak sulit untuk diperhatikan, khususnya bagi orang yang awam. Jangankan orang awam, kadang-kadang eh, santri sendiri saja masih bingung dalam memahami masalah ini. Di sana ada pendapat, dan pendapat ini adalah pendapat dalam madhab syafi'i saja. Eh, dalam madhab syafi'i juga ada pendapat di sana ada pendapat dalam madhab syafi'i, cuma pendapat ini pendapat yang tidak muktamad, tidak kuat dalam madhab syafi'i, yaitu kalau orang tersebut mempunyai luka, dan dia ingin wudhu atau ingin mandi, sedangkan luka tersebut tidak bisa kena air, maka dia cukup untuk tayamum saja. Dan ini adalah mukabil muktamad dalam madhab syafi'i, boleh untuk kita ikuti selama Kaul ini adalah kaul ada di dalam madhab syafi'i. Begitu juga, di sana juga ada kaul yang mengatakan bahwasannya jadi cukup tayamum saja, tidak usah kita repot-repot, apa, repot-repot, eh, tidak usah kita repot-repot untuk wudhu bersama dengan tayamum. Itu ada kaul di madhab syafi'i yang memperbolehkan tayamum saja. Juga di sana ada kaul di dalam madhab syafi'i juga yang mengatakan bahwasannya kalau meskipun perban itu berada di anggota tayamum, yaitu tangan dan wajah, maka tidak usah mengkodok sholat. Dan ini juga pendapat mukabil mu'tamad dalam adab syafi'i. Tapi pendapat ini adalah dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Nawawi menukilnya dari jumhur juga. Kalau kita tengok madhab lain, kalau kita tengok madhab lain seperti madhabnya Imam Eh, Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya ulama Hanafiyah dan madhabnya ulama Malikiyah. Kalau orang tersebut mempunyai luka di tangannya, atau di wajahnya atau di tempat yang lain dan luka tersebut tidak boleh kena air sedangkan dia pengen wudhu atau kau pengen mandi maka dia cukup untuk tayamum saja tidak usah mengumpulkan antara wudhu dengan tayamum atau antara mandi dengan tayamum ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah karena mereka mengatakan tohara itu kalau sudah suci ya bersuci itu tidak bisa dikumpulkan antara dua bersuci. Kalau sudah wudhu ya wudhu saja, kalau tayamum ya tayamum saja. Dan juga untuk mereka ini uh, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, kalau sudah tayamum maka orang tersebut tidak wajib untuk mengulangi sholat. Tidak wajib untuk mengulangi sholat baik eh, Perban tersebut diletakkan, ditempelkan di luka dalam keadaan dia berwudu atau tidak berwudu. E, perban tersebut melebihi batas ukuran semestinya atau tidak, tetap tidak wajib untuk mengulangi sholat. Dan saya kira untuk madhab ini, pendapatnya ulama Malikiyah dan Hanafiyah lebih mudah untuk dipraktekkan. Lebih mudah untuk dipraktekkan. Karena orang yang sakit sekarang, ya cukup dia tayamum saja. Begitu saja. Dan nantinya sudah tidak usah untuk mengulangi sholat dan ini adalah yang lebih yang lebih mudah untuk dipraktekkan oleh orang awam. Kalau dia punya uh, punya apa namanya? punya luka di tangannya dan luka tersebut sangat parah, tidak boleh kena air. Kalau diperban, digips misalnya, maka ya sudah tayamum langsung saja, tidak usah mengumpulkan antara tayamum dengan wudhu. Dan nanti kalau sudah sembuh tidak wajib untuk mengulangi sholat selagi dia sholat dengan memakai tayamum. Ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah yang saya kira lebih gampang untuk dipraktekkan daripada uh, pendapat yang ada di madhabnya Imam Syafi'i yang mana orang yang mempunyai luka harus mengumpulkan antara harus melakukan wudhu juga harus melakukan tayamum kalau melakukan wudhu ingin wudhu maka harus ada tertib di sana antara e, membasuh anggota wudhu dengan tayamum yang dia perlukan. Ya. Ini adalah masalah jabiroh. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan wa yatayammamu likulli fariidhatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Ini adalah keterangan yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya kalau orang itu bertayamum dan niatnya tayamum tadi adalah agar dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu, maka dia boleh melakukan sholat fardu satu dengan tayamum tersebut. Jadi kalau saya tayamum untuk sholat duhur misalnya, maka tayamum ini ya boleh saya lakukan untuk melaku, eh, boleh saya melakukan sholat duhur ini saja. Nanti kalau datang sholat asar misalnya, terus saya eh, belum batal, belum kentut misalnya, maka saya tidak boleh sholat asar harus tayamum terlebih dahulu. Karena tayamum satu untuk melakukan kewajiban fardu satu. Kewajiban fardu satu. Dan fardu ini baik sholat atau yang lainnya. Misalnya khutbah Jumat itu adalah fardu misalnya. Maka kalau seorang khotib tayamum, maka dia harus tayamum untuk khutbah, juga tayamum untuk sholatnya. Tidak boleh tayamum satu untuk khutbah, juga untuk sholat tidak boleh. Juga kalau misalnya dia eh, tayamum untuk tawaf, tawaf ifadu misalnya, tayamum, kemudian Datang waktu asar, maka dia tidak boleh melakukan sholat asar, harus tayamum terlebih dahulu. Untuk tawaf tayamum satu, untuk sholat tayamum satu lagi. Itu kalau memang untuk melakukan sholat fardu dan niatnya tayamum tadi adalah untuk melakukan sholat fardu. Maka boleh satu tayamum untuk satu fardu. Tapi kalau tayamumnya itu adalah untuk sholat e, sunnah, maka dia boleh mengerjakan e, berapapun jumlahnya sholat sunat. Misalnya kalau dia tayamum untuk sholat duha misalnya, maka dia boleh melakukan sholat duha misalnya 8 rakaat, terus melakukan sholat sunat 100 rakaat lagi dengan tayamum satu itu diperbolehkan. Tapi untuk sebuah kewajiban yang hukumnya adalah fardu, misalnya sholat duhur, sholat asar, atau khutbah jumat, atau tawaf ifadah, maka kewajiban yang fardu ini boleh dilakukan dengan tayamum satu saja, Nanti kalau dia ingin melakukan kefarduan lagi, maka dia harus tayamum lagi. Dan ini telah kita singgung dalam pengajian kita eh, yang lalu. Kemudian setelah ini Imam Abi Suja menerangkan mengenai masalah baru yaitu mengenai masalah najis. Dan insya Allah masalah najis ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini bisa kita pahami dan bisa, bisa kita praktekkan dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayarzuqana al-ilma wal amal wa yarzuqana husnal khatimah wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.